amal yang tanpa hisab banyak sekali. Di antaranya qiyamul laili. Ada qiyamul laili wanna sunyam. Orang bangun malam. Di saat orang pada tertidur. niat khulul jannah tapi hore hisab. Ini akan masuk di antara. Ya, baik. Kalau di antara pengen, pengen masuk surga tidak dihisab. Memperbanyak ibadah-ibadah di malam hari. Di antaranya. Dan memang tidak apa. Sebetulnya semua amal ini. Semua amal ini. Itu kalau amal baik itu akan meringankan hisab. Yang menjadikan kita dihisap itu adalah kalau kita punya urusan dengan manusia, kita urusan dengan Allah punya dosa dihitung. Harta yang banyak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diantaranya adalah bangun malam, berbanyaklah bangun malam, maka dengan bangun malam itu akan menjadi sebab orang itu akan masuk masuk surga tanpa tanpa dihisap seperti yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang keutamaan Qiyamul Lail. Ada riwayat Qiyamul Lail, Diantaranya antaranya itu. Adapun di antaranya banyak lagi datanya perlu juga nanti ditulis amal-amal yang menjadikan orang masuk surga tanpa tanpa hisab. Cuman ingat, biarpun kita ngamalkan begitu tok tapi urusan sama manusia masih banyak, ya nyantol nanti. <laughs> Mau masuk tanpa hisab bagaimana? Mana? Nanti insya Allah urusan dengan manusia kita baik, dengan Allah baik, maka insya Allah kita masuk surga tanpa hisab.